Pengenalan Atau definisi dari al-kalam yang disebutkan oleh Musannif yakni Ibnu Ajurum al-kalam huwa Allahul murakkabu al-mufidu bil wad'i sudah sudah dijelaskan oleh Syekh Ibnu Taimin rahimahullah taala tentang makna dari Allahul dan juga makna dari al-murakkabu langsung saja yang selanjutnya yang berikutnya. Makna dari al-mufidu ya, di halaman 12 ya. Al-mufidu Al-muradu bil mufidu yang dimaksud dengan al-mufidu yakni ma afada sami'a bihaitsu la yatashawwafu ba'dahu ila ghairihi ya, jadi yang dimaksud dengan al-mufid ya. definisi definisi dari al-kalam bahwasanya al-kalam itu al-mufid yakni al-kalam tersebut ya, itu memberikan faedah ya, memberikan makna kepada asami kepada orang yang mendengarkan bihaitsu ya, la yatashawwafu ba'dahu yakni uh, eh, asami pendengar tersebut itu tidak memperhatikan tidak memandang ya. ba'dahu sesudah kalam tersebut sesudah kalam itu diucapkan ila ghairihi kepada yang lainnya jadi sesudah kalam diucapkan, maka asami orang yang mendengarkan itu tidak lagi memandang, memperhatikan pada yang lainnya. Maksudnya apa yang sudah didengar itu bisa difahami dengan benar, dengan sempurna. Ya, tidak lagi mencari-cari. Ini maksudnya apa? Ini maknanya apa? Atau tidak lagi menunggu-nunggu ya, atau uh, bahasa mudahnya mungkin ngambang atau kalimatnya menggantung tidak lagi seperti itu tapi sudah jelas sudah sempurna maknanya ini itu maksud dari la yatasawwafu ba'dahu ila ghairihi ini dia tidak melihat memandang pada yang lainnya ini. jadi sudah jelas itu dari itu makna dari al mufid jadi sudah memberikan faedah yang sempurna ini. Faidah Contoh, jika engkau mengatakan najahat talibu, ya, siswa itu telah berhasil. Ya, najaha pelajar itu telah berhasil. Afada, ini memberikan faedah. Ya, memberikan makna yang sempurna. as la yatasawwafu ila ghairi hadha. Orang yang mendengarkan itu tidak lagi memandang memperhatikan pada yang selain dari ini. Ya, ketika diucapkan kalimat ini, kalam ini, najah talibu, maka orang yang mendengarkan langsung faham maknanya ini. Bahwasanya ada pelajar ya, pelajar ini dia berhasil. Tidak lagi melihat atau memandang makna yang lain atau tadi semacam menunggu atau menantikan apa yang lainnya lagi tidak cukup itu sudah makna yang sempurna, memberikan faedah, ya, mufid. Gitu ya. Bandingkan dengan contoh yang berikutnya, lakin iza kulta. akan tetapi jika engkau mengatakan in najaha talibu ya. perbedaannya hanya ada ini ya dengan yang contoh yang sebelumnya yang tadi najaha talibu yang ini ada innya in najaha talibu artinya jika jika pelajar ini berhasil. Artinya seperti itu ya. Bisa dirasakan dari sisi arti dulu, kan berbeda ya. Najaha ibu pelajar ini berhasil. Kan sudah sempurna, sudah cukup. Tapi kalau in najah ibu jika pelajar ini berhasil, ya, kan masih ada sesuatu yang apa ditunggu ada sesuatu yang tadi mungkin diperhatikan apa Hada murakkabun la syakka dalam contoh ini inna jahatolibu hada murakkabun la syakka ini adalah susunan la syakka tidak ragu lagi tidak diragukan lagi bahwasanya ini murakkab eh. fihi pada contoh ini pada kalam ini in najah at-talibu salatu kalimatin ada tiga kata ya, yang namanya murakab kan kemarin apa tersusun dari dua kata minimal ya dua kata yang yang taktik atau yang zahir itu dua kata ini tiga berarti sudah memenuhi syarat untuk murakab ya, karena tiga tapi lakin nahu lam yufid akan tetapi dia tidak mufid, tidak memberikan faedah, tidak memberikan makna yang sempurna. Ini. Fasami'u idza qulta maka karena orang yang mendengarkan jika engkau mengatakan kepadanya inna jahal talibu jika engkau mengatakan kalimat ini pada pendengar fahuwa yatasawwahu maka dia itu akan yatasawwaf tadi memandang memperhatikan melihat apa yang akan diucapkan berikutnya apa yang akan apa faedah yang tadi yang sudah sempurna apa karena ini belum belum sempurna masih ada sesuatu yang kurang ya, tidak sempurna hmm. sehingga tadi bahwa tasawwufu dia memandang memperhatikan kenapa ada apa atau bagaimana jika pelajar itu berhasil kan gitu hmm. dan jika demikian la nusammiya hadha kalaman. Eh, kita tidak mengatakan yang ini inna jahatolibu itu sebagai kalam. Ya, limada? Kenapa? Li'annahu lam yufid faidatan la yatashawwafu sami'u ba'daha ila ghairiha. Kenapa? Karena dia itu tidak memberikan faedah dengan satu faedah yang membuat asami itu tidak lagi melihat memandang yang lainnya sesudah diucapkan yang kalimat ini. ini. Jadi faedah yang didapatkan itu belum sempurna. Ini bahasa mudahnya ya. Faedah yang didapatkan dari kalimat tersebut inna jahafolibu itu belum sempurna. Masih ada sesuatu yang diperhatikan, ditunggu atau yang semisalnya. Sehingga yang semacam ini tidak disebut dengan kalam. Berbeda dengan yang awal tadi, najah talibu itu sudah mufid, sudah memberikan faedah, maka dia disebut dengan kalam. Jadi ini makna al-mufid demikian. Dia memberikan faedah secara sempurna, makna yang sempurna, tidak lagi ngambang, tidak lagi ada sesuatu yang diperhatikan atau sesuatu yang ditunggu. berikutnya. Walau kita dan seandainya engkau mengatakan in najaha gulamu gulami Abdillahi at-tayyibu at-tahiru bisa mengartikan apa artinya sulit ya kalau kalau sekedar susunan kata mungkin kita bisa mengartikan tapi ketika dikaitkan dengan kaidah nahu ini sulit untuk mengartikan semacam ini. Dijelaskan ya. Kalimatun kafiratun kata-kata yang banyak. Banyak kata. Inna jaha gulamu gulami abdillahi ya, eh, atau ibu apahiru. Ya bisa diartikan ya, tapi agak agak ruwet kalau dalam bahasa Indonesia mengartikan ini. Ini kata-kata yang banyak. Ya, yakunu kalaman am la apakah dia itu menjadi kalam am la ataukah tidak la yakunu tidak menjadi kalam limada kenapa anna sami'a lam yufid syai'a karena asami pendengar orang yang mendengarkan ucapan tersebut itu tidak memberikan uh, tidak memberikan faedah sedikit pun. Ya. Yaqulu dia mengatakan a'tini al faidata, a'tini al faidata. Berikan padaku faedahnya. Ya. ya. Idan la budda min faidatin la yatasawwafu sami'u ba'daha ila syai'in. Sehingga harus ya, la budda itu harus ya, tidak bisa tidak di sana harus ada faedah. Ya yang membuat asami itu tidak lagi berpaling pada yang lainnya. Sesudah itu diucapkan. Hmm. Ya. Jadi itu maksud dari al-mufid demikian. Kalau dari suatu ucapan di situ masih tadi mengundang suatu perhatian, suatu pertanyaan atau sesuatu yang masih ditunggu, maka berarti itu belum merupakan kalam karena dia tidak memberikan faedah, tidak mufid. Ini. Walaupun tersusun dari sekian banyak kata, eh, bahkan di situ sampai ada berapa kata itu, tapi kalau itu tidak memberikan faedah secara sempurna, maka tidak disebut dengan kalam. Jadi ukurannya bukan sekedar jumlah kata, tapi faedah yang didapatkan. Kalau sudah sempurna, sudah tidak lagi memperhatikan yang lain, tidak lagi eh, apa menunggu-nunggu lagi, sudah bisa dipahami dengan tepat ya sudah itu disebut dengan salam. <clears throat> Dan yang berikutnya. Wala farqa baina an takunal faidatu jadidatan au ma'lumatan. Dan tidak ada perbedaan antara faedah itu ya, berupa sesuatu yang baru. Jadi datang sesuatu yang baru, maksudnya mungkin faedah yang baru, makna yang baru. Au maklumatan atau faedah yang maklum yang sudah diketahui. Ya, makna yang memang sudah diketahui. Hmm. Jadi tidak ada perbedaan. Faedah yang diberikan dari suatu kalam, apakah itu memunculkan suatu faedah, suatu makna yang baru, ataukah memang itu makna yang memang sudah diketahui secara umum, tidak ada perbedaan di situ. Yang jelas tadi mufid memberikan faedah secara sempurna. Kalau kulta, kalau engkau mengatakan misalnya, as-sama'u fawqana, langit itu ada di atas kita. As-sama'u fawqana, langit ada di atas kita. Karena kalaman dia itu merupakan kalam. Ya, ma'a annahu dalam keadaan dia itu sesuatu yang maklum, diketahui semua orang paham yang namanya langit ada di atas, di atas orang, di atas kita. Ini maksud dari makna yang maklumah tadi, faedah yang maklumah. Ini sesuatu yang sudah diketahui. Al-ardu tahtana, bumi itu di bawah kita. Kalamun mufidun, ini kalam yang mufid, yang memberikan faedah secara sempurna. Ini, ini faedah yang maklum. Sesuatu yang sudah diketahui. Yang namanya langit di atas, bumi di bawah, ya semua orang tahu. Tapi walaupun demikian, ini sudah disebut dengan kalam karena dia memberikan faedah secara sempurna. Contoh yang berikutnya. Ka'annana wal ma'u min haulina qaumun julusun haulahum ma'u. Ya. Ka'annana ya, seolah-olah kita itu ya, wal ma'u min haulina ya, dalam keadaan air ada di sekitar kita qaumun julusun suatu kaum yang duduk-duduk haulahum ma'u di sekitar mereka itu ada air ini bentuk syair ya syair dalam bahasa Arab bentuknya semacam ini dijelaskan oleh Syekh berikutnya yang semacam ini kalamun mufidun termasuk kalam mufid sudah memberikan faedah secara sempurna ma'a anna hadha tahsilu hasilin Ya, dengan keadaan bahwa bait ini, bait syir ini tafsir dan dia menghasilkan suatu makna yang baru. Ya. Artinya berbeda dengan makna yang maklum tadi, berbeda dengan faedah yang maklumah tadi. Tapi di sini menghasilkan suatu faedah yang baru, ya. tafsir hasilin. Ya, menghasilkan suatu, suatu hasil. Maksudnya tadi faedah yang jadi dah Ya ini apa? Iza kana ma'u hawlakum jika air itu ada di sekitar kalian fa'antum julusun hawlal ma'i maka kalian itu ada kalian itu duduk-duduk di sekitar air ini makna yang jadinya jadi disebutkan contoh tadi faedah jadidah dalam faedah ini eh, faedahnya atau maknanya seperti itu Kemudian yang faedah maklumah dari contoh yang sebelumnya tadi ya, as-sama'u al-ardu tahtana. Jadi sama saja, apakah faedah itu jadidah ataukah itu faedah yang maklumah? Ya, kalau dia memenuhi syarat tadi mufid, maka ini yang disebut dengan kalam. bisa dipahami ya, itu ya. yang berikutnya ini tadi penjelasan tentang al-mufid sekarang penjelasan tentang bil wad'ain dari ta'riful kalam al kalamu huwa lafzul murakkabu al mufidu bil wad'ain ain. Ya, bil wad'ain ya, dijelaskan di sini Qauluhu bil wad'i, ucapan beliau, ucapan musannif yakni Ibnu Ajurum dalam ta'riful kalam kemarin, yakni bil wad'i ya. Muraduhu bil wad'i, maksud beliau dengan bil wad'i amroni ada dua hal, ada dua perkara. Al awalu yang pertama, ayyakuna wadi'u lahu qasidan wad'ahu. Ya yakni orang yang eh, menyusun al-wabi di sini eh, menyusun atau mengarang maksudnya mengucapkan kalam tersebut itu memang bermaksud untuk mengucapkannya ayakun al ulahu ulahu orang yang mengucapkan yang menyusun ucapan ini dan wad'ahu itu bermaksud menyengaja kafidan bermaksud atau menyengaja wad'ahu untuk mengucapkannya, untuk menyusunnya, menyusun kalam tersebut. Jadi memang itu diucapkan dengan sengaja, dengan maksud yang memang ya dengan niat, dengan maksud yang dengan adanya maksud. Artinya dijelaskan ya sesudahnya. Fakharaja bidzalika keluar dari hal ini ya, dari pengertian al-wad'i ini adalah kalam sakroni ucapan atau kalam dari as-sakroni orang yang mabuk orang yang tidak sadar wal majnuni orang gila wan naimi orang yang tidur wal hazi dan orang yang mengigau apa ngelindur mengigau nah, jadi ucapan dari orang orang yang mabuk, orang yang gila, orang yang tidur, orang yang mengigau ini tidak di masukkan dalam kategori kalam. Kenapa? Karena mereka tidak sengaja atau tidak bermaksud untuk mengucapkan kalam tersebut, tidak bermaksud untuk mengucapkan kalimat-kalimat tersebut, sehingga tidak dimasukkan dalam cakupan makna kalam. Jadi yang di, yang masuk dalam cakupan makna al-kalam ketika yang mengucapkan itu menyengaja memaksudkan ucapan tersebut. <clears throat> Penjelasan sesudahnya ya tadi kalamul kalamus sakrani wal majnuni wan naimi wal hazi hadza la yusamma kalaman ini tidak dinamakan dengan kalam jadi ucapan omongan dari orang yang mabuk yang tidak sadarkan diri orang yang gila orang yang tidur dan orang yang mengigau ini tidak disebut dengan kalam li'anna wadi'ahu laisa qasidan lahu karena orang karena yang mengucapkan yang menyusun ucapan itu dia tidak menyengaja atau dia, dia tidak bermaksud untuk mengucapkannya ini orang gila ya seperti itu hilang akal maka apa yang keluar dari mulutnya ya semacam itu tidak dia maksudkan orang mabuk, orang yang tidak sadar juga demikian, orang tidur, orang mengigau juga demikian. Maka ini tidak termasuk kalam. Ini makna yang pertama dari al-wab'i. Al-wab. Asani yang kedua, ayyakuna bil wab'al arabiyyi. Ya. Kalam tersebut itu dengan wab'al arabiyyi, dengan susunan bahasa Arab Ya. Jadi yang dimaksud dengan kalam, pengertian kalam bil wad'i itu dengan al al arabiyyi, dengan susunan dengan apa? bentukan ya, bahasa Arab. Dengan cetakan bahasa Arab ya. Falau ja'ana kalamun, seandainya datang kepada kita satu kalam, satu ucapan, yufidu faidatan yang memberikan suatu faedah la yatashawwafu sami'u ba'daha ila syai'in ya, faedah tersebut tidak menjadikan sami pendengar itu beralih atau memandang yang lainnya sesudah ucapan itu diucapkan lakinnal araba la yafhamunahu akan tetapi orang Arab itu tidak memahaminya ya, al araba di sini orang-orang Arab atau bangsa Arab tidak memahami ucapan tersebut walaupun itu berfaedah secara sempurna, tidak lagi ada yang dinantikan atau ada yang diperhatikan yang lain, tapi ternyata orang Arab tidak memahaminya. Fa'innahu la yusamma kalaman, maka itu tidak disebut dengan kalam. Okay. karena orang Arab tidak memahaminya. Artinya apa? Ini tidak dengan wat al Arabi, tidak dengan susunan bahasa Arab. Ini. La budda ayyakuna bil wat al Arabi. Maka tidak bisa tidak harus ya kalam tersebut itu dengan wad al arabiyyi dengan susunan bahasa Arab hmm, dengan susunan Arab di makna annahu mutabiqan lil lughatil arabiyyati dengan makna dengan arti bahwasanya kalam tersebut harus sesuai mutabiq sesuai cocok lil lughatil arabiyyati dengan bahasa Arab wa illa lam yakun salaman dan jika tidak tidak jika tidak sesuai dengan bahasa Arab maka itu tidak menjadi kalam tidak dinamakan dengan kalam indan nahwiyina di kalangan para ahli nahwu jadi yang dimaksud dengan kalam fil wat'il arabiyyi itu dengan susunan dengan tata bahasa bahasa Arab. Kalau tidak difahami orang Arab, ya, tidak dengan tidak cocok dengan bahasa Arab, ya, maka itu tidak disebut dengan kalam ini. Ini yang ada di kalangan ahli nahu demikian. Jadi al-wad'i ada dua makna tadi. Menyengaja bermaksud mengucapkannya Kemudian makna yang kedua adalah dengan susunan bahasa Arab. Idan, jika demikian, al-quyudu arba'atun, ya, syarat-syarat itu ada empat, al-lafdu, lafad, al-murakkabu, ya, berupa susunan, al-mufidu, ya, memberikan faedah secara sempurna, bil wad'i, tadi ya, dengan maksud dan dengan susunan bahasa Arab. La yakunul kalamu kalaman. Satu kalam, satu ucapan itu tidak menjadi kalam, tidak disebut dengan kalam illa fi hadhil quyudil arba'ati kecuali dengan syarat-syarat yang empat ini kecuali dengan empat syarat ini jadi empat empatnya harus ada semuanya salah satu tidak terpenuhi tidak ada maka tidak disebut dengan kalam hmm. Empat-empat syarat ini harus ada semuanya. Baru disebut dengan kalam. Kemudian ditunjukkan satu contoh di sini atau beberapa contoh. Iza qala qailun jika ada seseorang mengatakan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Hal hada kalamun am ghairu kalamin? Apakah ini kalam? Am ataukah ghairu kalamin? Bukan kalam? Dijawab, kalamun ini adalah kalam. Ya. Hal huwa murakkabun min kalimataini fa'aksara? Apakah dia itu tersusun dari dua kata atau lebih? Hakikatan atau takdiran? Baik secara hakiki, secara kenyataan, secara tampak au takdiran atau secara takdiri jawabannya takdiran itu secara takdiri ya lianna lianna takdira karena takdirnya ya makna yang tersirat adalah bismillahi aqra'u ya, dengan nama Allah aku membaca takdirnya demikian ya di situ ada lafaz yang dihilangkan ya dan itu eh, dalam kaitan bacaan bismillah ini itu terkait dengan apa yang akan dilakukan. Kalau misalnya dia akan membaca ya berarti takdirnya akra'u. Kalau akan menulis ya aktubu. Kalau akan makan ya akulu dan seterusnya. Itu takdirnya demikian. Itu di, dihilangkan. Lafat akra'u, aktubu atau yang misalnya. Jadi yang tampak hanya lafat ini Bismillahirrahmanirrahim. Tapi ini sudah termasuk kalam tadi. Dan tadi kalam yang dia takdiran secara takdiri. <clears throat> Laulan takdir akra'u seandainya engkau tidak mentakdirkan akra'u tidak men, men, menyiratkan makna tersebut akra'u masara kalaman maka ucapan ini tidak menjadi kalam ya. Bismillahirrahmanirrahim ini tidak menjadi kalam seandainya tidak ditakdirkan akra'u atau yang semisalnya. Walihada lau takulu dan oleh karena ini seandainya engkau mengatakan arrojulul qadirul qadirul al fahimu, orang laki-laki yang kuat, yang pandai, yang faham itu tak tibi awsafin adidatin datang dengan sifat-sifat yang banyak. La yusamma hadza kalama. Ini tidak dinamakan dengan kalam. Hatta tak tia ta'tiya bisyai'il mufidi. Sampai engkau mendatangkan sesuatu yang memberikan faedah yang sempurna, memberikan makna yang sempurna. Lianna sami'a la yazalu yatatalla'u au yatashawwafu ila syai'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد Insya Allah kita lanjutkan Tadi <clears throat> alinea terakhir ya Kita ulangi Walihada Dan oleh karena itu Lau taqulu Seandainya engkau mengatakan Ar-rajulu Al-Qadiru Al-Bari'u Al-Fahimu ya. Orang yang mampu Al-Qadir yang mampu Al-Bari'u yang mahir yang pandai Al-Fahimu yang faham Jadi orang laki-laki yang mampu, yang pandai, yang faham itu Jadi susunan kata-kata ini artinya demikian ya orang laki-laki yang mampu, yang pandai, yang faham itu ta'ti bi alfafin adidatin engkau datangkan sifat-sifat yang banyak al-qadiru, al-baru, al-fahimu nanti ditambah apa lagi misalkan al salihu apalagi dan seterusnya tambahkan sifat-sifat yang banyak Lain sama hada kalama ini tidak dinamakan dengan kalam ya. hatta ta'tiya bisyai'in mufidi sampai engkau mendatangkan dengan sesuatu yang berfaedah sesuatu yang memberikan faedah secara sempurna ya yakni tadi e, tidak lagi ada sesuatu yang ditunggu-tunggu atau sesuatu yang dinantikan atau sesuatu yang dilihat ya dipandang, diperhatikan. Ya. Kalau hanya seperti itu, masih ada sesuatu yang perlu diperhatikan atau yang ditunggu atau itu masih menggantung itu tadi. Lianna sami'a la yazalu yatatalli'u au yatashawwafu ila syai'in. Ya. Karena sang pendengar itu selalu ya, yatatalli'u memperhatikan memandang au yatashawwafu ini maknanya sama ya memperhatikan memandang melihat ila syai'in pada sesuatu ya. jadi kalau hanya seperti itu maka nanti pendengar akan selalu memperhatikan memandang ya, ada sesuatu yang kurang di situ apa atau bagaimana dengan ar tadi Walaupun diberikan sifat yang banyak, tapi itu belum mufid, belum memberikan faedah secara sempurna. Jadi ini empat syarat ya, untuk disebut sebagai kalam. Al-lafdu, al-murakkabu, al-mufidu, bil wad'i. Ada yang ditanyakan? al bari itu yang pandai. Dan uh, apa bahasa yang disampaikan oleh Syekh Ibnu ini ini bahasa apa tanya jawab bahasa dialogis artinya bukan hanya satu arah tapi juga mengundang yang mendengar itu juga bisa apa mem lebih memperhatikan karena memang secara asal ini rekaman dari suara dari darah beliau ya. bagaimana kemarin disampaikan dalam mukaddimah ya jadi asalnya ini rekaman suara kemudian baru ditulis dalam kitab seperti ini juga bahasanya juga bahasa seperti ketika apa adakan dar secara lisan secara langsung <clears throat> ada lagi yang ditanyakan? juga apa bagi yang sudah mendapatkan dari uh, faedah-faedah bahasa Arab bagi yang naku maupun sorofnya sekaligus untuk melatih ya, membaca tulisan-tulisan Arab ya, menerapkan faedah-faedah naku maupun sorofnya tidak hmm. ada kita lanjutkan berikutnya Aqsamul kalami macam-macam kalam, jenis-jenis kalam. Ya, Short ya, berarti kalau al itu berkata musannif yakni Ibnu Ajurum Haji Haji wa aqsamuhu salasatun dan macam-macamnya ada tiga macam-macam dari kalam ada tiga bagian-bagian dari kalam itu ada tiga Qala asyarih berkata pensyarah yakni Syekh Ibnu Apakah Aqsamul kalami salah satu Bagian-bagian kalam, macam-macam kalam itu ada tiga. Wal hasru yahtaju ila tawqifin. Dan pembatasan ini Al-hasru pembatasan ini, pembatasan kalam menjadi tiga ini, yahtaju ila tauqifin itu membutuhkan penjelasan. Keterangan. Kok bisa dikatakan seperti ini? Kenapa kalam itu ada tiga macam, tiga bagian? Butuh penjelasan, butuh keterangan. Fa'idha qala qailun, jika seseorang mengatakan, Mad dalilu ala anna aqsamal kalami salah satun, apa dalilnya bahwa bagian-bagian kalam, macam-macam kalam itu ada tiga. Dalilnya mana? Hal fil Qur'ani, apakah di dalam Al-Qur'an ma yadullu ala anna aqsama kalami salah satu ada sesuatu, ada ayat yang menunjukkan menjadi dalil bahwa bagian-bagian kalam itu ada tiga di dalam Al-Quran ada au fi sunnati atau di dalam sunnah ma yadullu ala anna aqsama kalami salasatun ada sesuatu, ada hadis mungkin dari ucapan Nabi saw alaihi wasallam atau dari takrir beliau yang menunjukkan bahwasanya bagian-bagian kalam itu ada tiga au fil ijma'i atau dalam ijma' ya ma yadullu ala anna aqsama kalami satu ada sesuatu yang menunjukkan bahwa bagian-bagian kalam itu ada tiga au fil qiyasi atau dalam qiyas ma yadullu ala anna aqsama kalami satu ada sesuatu dari qiyas tersebut yang menunjukkan bahwa bagian-bagian kalam itu ada tiga jadi empat ini Al-Quran, As-Sunnah, Al-Ijma' dan akiyat ya, dasar-dasar dalam syar'i ya, yang digunakan untuk menentukan hukum syar'i. Dari empat ini, apakah tadi ada sesuatu yang itu menunjukkan menjadi dalil bahwasanya bagian-bagian kalam itu ada tiga? nah Nakulu kita katakan laisa fil kitabi tidak ada dalam alkitab dalam Al-Quran wala sunnati dan tidak pula dalam as-sunnah walal ijma'i tidak pula dalam ijma' walal qiyasi dan tidak pula ada dalam qiyas dari empat ini tidak ada dalil tidak ada dalil yang menunjukkan tentang pembagian kalam menjadi tiga ya. pernah mendapatkan dari ayat Al-Quran al-kalamu salah satu gitu tidak ada kan dari hadis juga tidak ada dari ijma dari qiyas juga tidak ada Baik. Lianna hadhil adillata karena dalil-dalil ini yaitu Alkitab, As-Sunnah, Al-Ijma' dan Al-Qiyas innama nahtaju ilaiha fi isbatil ahkam ahkam syar'iyyati hanyalah kita butuhkan dalil-dalil tersebut empat sumber dalil tersebut fi isbatil ahkam syar'iyyati dalam menentukan hukum-hukum syar'i ya, Alkitab, As-Sunnah, Al-Ijma' dan Al-Qiyas. Ini dibutuhkan, kita butuhkan untuk menentukan, menetapkan hukum-hukum syar'i, hukum-hukum terkait dengan syariat Islam ini. Amman nahwu, adapun nahwu, ya, ilmu bahasa Arab ini, fala yahtaj ila hada. Maka itu tidak membutuhkan pada ini. Ya, tidak membutuhkan pada uh, empat sumber dalil tadi. Ya. Lakin akan tetapi lil ulama'i dalilun ya ala inhisari aqsamihi fi salasatin. Ya. Para ulama itu mempunyai dalil, mempunyai bukti atau petunjuk untuk membatasi macam-macam kalam alan alan alam hisari ala in hisari eh, aqsamihi untuk membatasi macam-macam kalam fi salah satin pada tiga macam. Apa dalilnya? Apa yang dijadikan dalil, dijadikan petunjuk, dijadikan hujah bagi para ulama untuk menentukan bagian kalam ada tiga tadi. Wahuwa at-tatabbu'u wal, walistiqra'u yakni tatabbu dan istiqra. Ya, tatabbu itu eh, meneliti, menelaah, menyelidiki dengan seksama, dengan sempurna. Al istiqra semakna dengan itu. Ya, jadi men, men, dan istiqra ini hampir sama maknanya meneliti, menyelidiki, menelaah dengan sempurna dengan sesak eh, dengan dengan saksama. Yakni, ya dijelaskan ya, yakni annal ulama'a rahimahumullahu bahwasanya para ulama semoga Allah merahmati mereka tatabba'u kalam al-arabi mereka meneliti menyelidiki dengan seksama dengan teliti kalam al-arabi ucapan orang Arab ya fawajadu annahu la yakhruju an hadhihi al-aqsami as-salasati sehingga mereka mendapati bahwasanya pembagian kalam tersebut atau kalam tersebut itu tidak keluar dari tiga bagian ini. Jadi para ulama mereka meneliti, menyelidiki, menelaah dan seterusnya dengan seksama, dengan sempurna, dengan teliti dan mereka mendapati bahwasannya kalam dalam bahasa Arab ini tidak keluar dari tiga jenis macam ya, tiga macam ini. Jadi ya hanya tiga itu tadi maksudnya hanya dibatasi dengan tiga jenis atau tiga bagian ini yakni ismun wa fi'lun wa harfun ism fi'il dan harf dari semua ucapan orang Arab, apa yang mereka ucapkan, ya, itu diteliti satu persatu. Ini kata ini, kata ini, ya, kemudian dikelompokkan, digolongkan secara garis besar, ya. Sehingga mereka mendapati ternyata dari semua itu dikelompokkan secara umum, secara garis besar, tidak keluar dari tiga jenis kalam ini, yakni ism, fi'al, dan harf tidak ada yang keempat. Pasti semua kalangan Arab masuk salah satu dari tiga ini. Kalau tidak masuk isem ya dia masuk fi'il. Kalau tidak itu berarti dia masuk harf. Jadi pasti masuk salah satu dari tiga ini. Jadi dalilnya dari tatabbu dan istiqra. Ini. Wa idza qultu dan jika aku mengatakan sah Soh itu bermakna apa? Diamlah. Soh huwa ismu fi'lin. Soh ini adalah ism fi'il. Jadi lafalnya ism, tetapi maknanya fi'il. Tadi maknanya uskut, ya, diamlah. Ya, Soh itu maknanya uskut. Diamlah. Ini makna fi'il kan? Fi'il amr, memerintahkan uh, orang yang diajak bicara untuk diam. Tapi lafaz ini lafaz ism nasab ini lafalnya isem, Sehingga dia disebut dengan isem fi'il, ismu fi'lin. Jadi lafalnya isem, tetapi maknanya fi'il. Hua huwa ismu fi'lin la yakhruju an kaunihi isman. Nah, ini termasuk isem fi'il dan itu tidak keluar dari keadaannya yang termasuk isem. Ya, istilahnya isem fi'il, tapi dia tetap termasuk isem sehingga tetap masuk dari pada salah satu dari tiga jenis tadi. Dia masuk yang isem. Falismu yasmulul ismal khalisa wasmal fi'li. Maka isem itu mencakup isem yang murni, benar-benar isem, lafanya isem, maknanya isem, dan juga isem fi'il yang ini tadi contohnya lafanya isem tetapi maknanya fi'il. Jadi isem fi'il dia termasuk pada kelompok isem beserta dengan isim-isim yang lainnya yang memang benar-benar isim artinya secara lafaz isim secara mana juga isim ya. wal muallifu rahimahullah adapun muallif yang Ibn Ajurun as haji semoga Allah merahmati beliau nabaran memandang likauni bihi mukhtasaran karena apa keadaan kitab beliau itu mukhtasaran ringkas ya. walil mubtadiina dan itu diperuntukkan bagi orang-orang pemula bagi para pemula ya. lam yahud dalisma bismin khasin beliau tidak membatasi isem dengan isem secara khusus ya lam yahud dalisma bismin khasin beliau tidak membatasi isem itu dengan isim secara khusus yakni mahaddahu birasmi ya, mahaddahu birasmi beliau tidak membatasinya dengan uh, e, suatu penjelasan suatu pensifatan suatu gambaran ya. jadi untuk menjelas uh, untuk menyampaikan isim atau untuk apa menunjukkan isim mu'alif ibnu ajurum itu tidak menyebutkan dengan menjelaskan begini atau begitu dengan istilah pengertiannya begini atau begitu tidak ya. lakin akan tetapi haddahu bil hukmi wal alamati beliau membatasinya menentukan isim itu dengan hukum dan tanda ya. jadi untuk mengetahui mengenali isim beliau tidak menyebutkan dengan definisi gampangannya ya tidak menyebutnya dengan definisi, dengan penjelasan. isim itu begini, artinya begini, maksudnya begini, tidak seperti itu. Tetapi beliau untuk menyebutkan, untuk menunjukkan isim itu dengan menggunakan hukum dan tanda. Ya, satu kata dengan tanda demikian, maka nanti dia termasuk isim. Kenapa? Tadi disebutkan karena kitab ini ringkas dan diperuntukkan bagi para pemula. Berikutnya, falismu makalan ism itu misalnya ya. Ba'dun nahwiyina yaqulu sebagian dari ahli nahwu ya ba'dun nahwiyina sebagian dari ahli nahwu yaqulu mengatakan huwa madalla ala ma'nan fi nafsihi. Ism itu adalah sesuatu yang menunjukkan suatu makna pada dirinya sendiri, pada lafaz itu sendiri. Ya. Jadi ism itu kata yang menunjukkan suatu makna pada kata itu sendiri. Wa khala bi hayatihi anid dalalati ala zamani dan dengan keadaannya itu dia terlepas dari uh, dalil dari penunjukan terkait dengan waktu dari penunjukan pada waktu maksudnya islam itu tidak terkait dengan waktu tidak menunjukkan waktu jadi keadaan iseng yang seperti itu itu tidak menunjukkan waktu. Jadi dia sekedar menunjukkan makna sesuai dengan lafadz itu sendiri. Ini isem. Nih, sebagian ahli nahwu menyatakan demikian. Wal fi'lu kemudian fi'al madalla ala maknan fi nafsihi wa dalla bi hayatihi ala zamani. Sama ya, sebagian ahli nahwu mengatakan definisi dari fi'al Ta'rif dari fi'il adalah sesuatu yang menunjukkan pada makna pada lafad itu dan menunjukkan waktu dan keadaannya itu menunjukkan waktu. Jadi itu fi'il menunjukkan satu makna dari lafad itu sendiri dan keadaannya itu menunjukkan waktu atau terkait dengan waktu. Itu definisi dari fi'il yang disampaikan oleh sebagian ahli nahu demikian. Wal harfu dan harf ma laisa lahu ma'nan fi nafsihi. Ya, harf adalah sesuatu atau kata yang tidak ada makna, tidak mempunyai makna fi nafsihi pada dirinya sendiri. Jadi pada lafaz itu sendiri, pada kata itu sendiri, dia tidak punya makna. Ya. Wa innama yabharu ma'nahu fi ghairihi dan hanyalah makna maknanya nanti akan tampak pada selainnya. Maksudnya makna dari harf itu nanti akan tampak kalau dia bersambung atau tersusun dengan kata yang lain dengan isim atau dengan fi'il baru akan tampak makna dari harf tersebut. Tapi kalau hanya harf itu sendiri, dia tidak punya makna. Hmm. Ini. ini. Berbeda dengan isim dan fi'il dari lafat itu sendiri, dari kata itu sendiri, dari bentuk isim itu sendiri, atau dari bentuk fi'il kata kata fi'il itu sendiri, itu sudah punya makna. Hmm, adapun harf itu tidak. Dia punya makna ketika bersama dengan isim atau bersama dengan fi'il atau bersama dengan kedua-duanya. Hmm. Lakin hada fil haqiqati ma'a su'ubatihi alal mubtadi'i. atau tetapi pada hakikatnya hal ini uh, ma'asu obratihi ya, itu dengan kesulitan atau dianggap sulit alal mubtadi oleh para pemula ya, faidatuhu qalilatun ya, faidahnya sedikit ya, jadi kalau mungkin uh, orang yang awal-awal belajar sudah disampaikan sekian kaidah dengan kaidah-kaidah begini begitu mungkin akan kesulitan bagi para pemula. Ya. Sehingga tadi mu'alif dia ya, tidak menyebutkan faedah-faedah tetapi menyebutkan dengan hukum dan dengan tanda-tandanya. Ya. Dan nakulu jika demikian kita katakan A'tina alamatal ismi Berikan pada kami Datangkan pada kami Tanda ism ya. Min ajli Iza wajadna hadihil alamata arafna annahu ismun supaya ketika kami mendapati tanda ini maka kami akan mengetahui bahwasannya kata ini termasuk ism. Jadi sebelum menginjak pada takrif, definisi, pengertian dan seterusnya, beri dulu tandanya dulu. Tandanya apa? Untuk mengenali suatu kata itu termasuk ism itu tandanya apa? Ini dulu. Tari bagi uh, uh, pemula, bagi orang yang uh, baru belajar. Karena kalau langsung disampaikan tadi tentang pembahasan faedah dan seterusnya itu akan kesulitan. Ini secara umum demikian ya. Ini penjelasan dari uh, Syekh Ibn Utsaimin rahimahullahu taala demikian. Nah, yang berikutnya nanti baru dijelaskan oleh musonif yang Ibnu Ajurum alamatul asma'i yaitu tanda-tanda isim. Nah, sebelumnya ada yang ditanyakan? untuk yang tanda-tanda ism mungkin sekedar diketahui dulu falismu yu'rafu bil khafdi wa tanwini wa dukhulil alifi wal lami wa hurufil khafdi ism itu dikenali diketahui dengan khafd atau istilah lainnya adalah jar kemudian tanwin kemudian dikenali dengan masuknya alif lam artinya bisa dimasuki oleh alif lam dan kemudian bisa dimasuki oleh huruf-huruf khafat atau huruf-huruf jar. Ini tanda-tanda isim. Ada empat tanda. Dan pembahasannya insya Allah berikutnya di waktu yang akan datang ya. Untuk malam ini mungkin sangat di dulu. Atau mungkin ada yang ditanyakan? Jadi pahami. Wallahu a'lam kalau tidak ada di sini aku mungkin untuk kekurangannya.